Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd Wa nabillah rahiman rahimakumullah Kita masih membaca penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah di hadis yang pertama dari Kitabul Jumaah hadis Sahab bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu anna rijalan tamarau fi mimbar Rasulullah sallallahu من أي عود هو فقال سهل من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل قهقر حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة Kata Sahal bin Sa'ad Sa'id radhiyallahu anhu ada beberapa orang tabi'in mereka saling membahas masalah mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbuat dari apakah? Dari kayu apakah? Mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sahal bin Sa'ad berkata, mimbar Rasul SAW terbuat dari sejenis pohon yang ada di hutan di sekitar Madinah. Setelah aku melihat aku telah melihat Rasul SAW berdiri atas mimbar tersebut, melakukan salat takbir di atas mimbar dan para sahabat pun takbir di belakang beliau beliau pun ruku di atas mimbar kemudian turun sambil mundur hingga sujud di bawah mimbar kemudian beliau kembali lagi ke atas mimbar melakukan seperti yang beliau lakukan sampai akhir salatnya kemudian Rasulullah SAW menghadap para sahabat dan berkata ya Yohanes aku lakukan ini agar kalian mencontoh aku agar kalian mempelajari tata cara salat salatku. Ini huwa rahiman rahimakumullah. Berkata Syabdul al Basal rahimahullah, "Ma yukhadu min al hadith." Yang diambil di hadis ini kata beliau rahimahullah taala yang pertama adalah tabah tabahusut tabatabi'in fil ilmi وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوه من min atau lebih tepatnya mungkin min qablihim kata beliau tabahutsu tabi'in fil ilmi Hadis ini menunjukkan bagaimana para tabi'in berdiskusi tentang masalah ilmu. Dan adabnya mereka yang bagus yaitu rujuk kembali kepada para ulama yang mereka para ulama telah mengambil ilmu sebelum mereka. Ini ikhwan rahiman rahimakumullah. Dua masalah. Yang merupakan adabin bin adab talab. Yang pertama adalah at-tabahus في ilm berdiskusi tentang masalah ilmu ya untuk mendapatkan pemahaman yang hak jawaban yang benar dan yang kedua adalah arruju kepada para ulama Kita ingat bagaimana hadis Rasulullah SAW. Nah, tentang 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ketika Rasulullah SAW masuk fakhadun nas fi ulaik maka para sahabat pun mereka memperbincangkan siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini at tabahuz fil ilmi. Sehingga masing-masing kemudian menyebutkan pendapatnya sebagian menyatakan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik sebagian mereka menyatakan mereka adalah orang yang telah bersahabat dengan Rasulullah saw sampai akhirnya ketika Rasulullah keluar mereka pun kembali kembalikan masalah ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya maka Rasulullah menyatakan humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la tatayyarun wa rabbihim <coughs> Kemudian kata beliau rahimahullahu taala Asani yang kedua jawazu irtifa'il imam 'anil ma'mumin bis salati lil hajah kata'limihim kayfiyat as-salah fa illam yakun li hajatin fayukrah lima rawa Abu Dawud dan Hudzaifah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma rajulul qauma fala yaqumanna fi maqamin arfa' min makanihim Faedah yang kedua kata rahimahullah jawaz bolehnya imam bertempat lebih tinggi di tempat yang lebih tinggi dari makmum di dalam salat yang dia lakukan lil hajah lil hajah kalau ada hajat kalau ada hajat dibutuhkan boleh imam menempati tempat yang lebih tinggi dari makmum apa yang dimaksud dengan haji di sini? Seperti kata beliau, kata Ali, mihim kaifiyatas salat. Seperti dalam rangka mengajari mereka tata cara salat. Seperti dalam hadis ini, seperti dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, innama sana'tu hadza litatammu bi wa salati Rasulullah SAW melakukan sholat di atas mimbar agar para sahabat melihat tata cara sholat Rasulullah SAW dan mempelajarinya. Qala fa illam yakun li hajatin fayukrah. Adapun kalau tidak ada hajat maka tidak boleh dimakruhkan. Makruh hukumnya sholat imam di tempat lebih tinggi dari makmum kalau tidak ada hajah. Qala lima rawa Abu Dawud an Hudzaifah berdasarkan hadis dari Abu Daud dari Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ila amma rajul qauma Jika seseorang mengimami kau satu kaum fala yaqumanna janganlah dia berdiri di maqamin di satu tempat arfa min makanihim yang lebih tinggi dari tempat mereka jangan dia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat para makmum Namun ikhwanillah rahimah rahimakumullah hadis ini dengan lafaz seperti ini Taif disebutkan Syalban rahimahullah dalam Irwal Ghalil hadis ini dengan lafaz seperti ini ta'if fi sanadihi mubham Namun ada hadis yang semisal diriwayatkan oleh Hakim dan yang lainnya bahwasanya Hudzaifah pernah mengimami manusia di satu tempat yang lebih tinggi Fakhadha Abu Sa'id biqamisih. Maka Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu ia mengambil gamis beliau. Ini menariknya. Menarik gamis dari Hudzaifah yang sedang mengimami. Sehingga Hudzaifah pun kemudian turun. Mundur turun. Falamma faraga min salatih ketika selesai dari salatnya Qala Abu Sa'id berkata Kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu Alam ta'lam ta annahum yanhauna an Bukankah kau telah tahu Bukankah kau telah tahu Wahasanya mereka ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yanhauna an dzalik atau mungkin juga junhaun. Kalau yanhaun yakni para sahabat yang melarang. Kalau junhaun berarti para sahabat dilarang. Bukan kalau telah tahu bahwasanya mereka telah merarang berbuat demikian atau dilarang berbuat demikian yang salat di atas di satu tempat yang lebih tinggi dari makmum. Kala maka berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu bala qad dzakartu hina madatkani kata Hudzaifah ya qad dzakartu aku telah ingat hina madatkani ketika engkau narik aku aku ingat bahwasanya para sahabat melarang atau dilarang berbuat demikian ini riwayat Hakim dan yang lainnya Al Hakim menyatakan sahih ala syarti sahihain hadis ini sahih menurut syarat Bukhari Muslim wa wafaqahu Al-Zahabi dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah wa qala Al-Albani rahimahullah kata Syekh albani rahimahullah wa huwa kama qala ini hadis ini sahih ini nas yang sahih yang menunjukkan bahwasanya imam tidak boleh menempati tempat yang lebih tinggi dari makmum kalau tidak ada hajah. Nah, bisa dilihat di Tamamul Minnah bin rahimahullah membahas masalah ini. Beliau juga menukil ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala terkait masalah hukum imam menempati tempat yang lebih tinggi dari makmum dan makmum menempati tempat yang lebih tinggi dari imam. Yang hasilnya kesimpulan pembahasan beliau dalam Tamul Minnah, kalau makmum makmum dibolehkan dia menempati tempat lebih tinggi dari imam. Dia ada tempat di tingkat dua, tingkat tiga atau yang semisalnya. Adapun imam tidak boleh dia menempati tempat yang lebih tinggi dari makmum kecuali kalau ada hajah. Kecuali kalau ada hajah. Qala rahimahullah taala salis yang ketiga. Jawazul harakatil yasirati lil hajah. Fa innaha la tadurru salah. Yang ketiga adalah boleh bergerak yang sedikit kalau ada di kebutuhan ilhaja. hajah fa innaha la tadur salah ya al harakah hanya kembali ke harakah yasirah harakah yasirah ilhaja bergerak sedikit ya seperti di sini Rasulullah SAW naik turun mimbar di sini maksudnya adalah naik turun mimbar atau dalam hadis yang lain sudah kita baca adalah ketika Rasulullah SAW menggendong Umamah pintu Zainab menurunkan dan menggendong kembali Umamah bintu Zainab bergerak melakukan gerakan yang di luar salat tapi sedikit lil hajah ini la tadur salat tidak mencacati salat qala rabi yang keempat wujub tiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam وأن نفعله من سنته التي تتبع ويحافظ عليها wajibnya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wajib hukum mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna fa'alahu dan bahwasanya perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi termasuk dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sunnah kauliyah sunnah kauliyah yang berupa ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan beliau. Ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yang terkait dengan apa namanya perbuatan-perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah takririyah yang berupa takrir persetujuan-persetujuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Af'al Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam min sunnatihi sunnah fi'liyah Allati tuttaba' Yang mesti diikuti Yang mesti diikuti Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mesti diikuti Nah, ada yang wajib diikuti, ada yang mustahab. Tergantung hukumnya. Ada yang wajib diikuti, ada yang mustahab. Qala wa yuhafadu 'alaiha dan mesti untuk dijaga sunnah Rasul SAW baik itu yang berupa kauliyah ataupun fi'liyah perbuatan-perbuatan Rasulullah masih dijaga oleh seorang muslim. Qala rahimahullahu ta'ala khamis yang kelima. Wa fihi husnu ta'limihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini menunjukkan bagusnya tata cara pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Yaitu Fa'innahu jama'a bainal qawli wal fi'l. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengajari di sini dapat contoh yang mengajari sholat, beliau mengumpulkan antara kaul ucapan dengan perbuatan. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ida kumtilas salati, fa'asbiqil wudu, Sumasakbil kiblah." summa qara tayassara min al-Qur'an summa raka hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta hatta tastaqima qa'iman hatta ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan dan seterusnya dalam hadis al-musi fi salatihi dengan ucapan beliau menjelaskan tata cara salat Rasulullah SAW maka beliau pun mengumpulkan antara ucapan tersebut dengan al-fi'il yaitu dengan beliau melakukan salat di atas mimbar mengajari para sahabat tata cara salat dengan salat di atas mimbar qala alladhi yusawwiru lahum bihi haqa'iqal asya alladhi yang mana yusawwiru lahum memberikan gambaran kepada mereka kepada para sahabat Rasul kepada orang yang dibelajar bihi bihi yani bil jam'i bainal qaul wal fi'il. Dengan yang antara ucapan dengan perbuatan, teori dengan prakteknya, dengan dikumpulkan antara qaul wal fi'il akan ada gambaran bagi orang yang belajar haqaiqal asya. Hakikat perkara-perkara yang sedang diajarkan. Bagaimana caranya ruku? ya selain di terangkan dengan ucapan juga dipraktekkan dengan perbuatan tata cara sujud dan seterusnya min husni ta'lim adalah mengumpulkan antara al-qaul wal fi'l qala rahimahullahu taala sadis yang keenam fihi dalilun ala jawazi iqamati shalah li ajli ta'lim wa annahu la yunafi al-ikhlas wal khusu' bal huwa ziyadatu ibadatin ila ibadah kata beliau rahimahullah dalam hadis ini menunjukkan bolehnya iqamati salah melakukan salat li ajli ta'lim untuk mengajari orang lain dia melakukan salat dengan niatan mengajari orang lain wa annahu la yunafi ikhlas wal khusyu' dan bahwasanya mengerjakan salat melakukan salat dengan niat mengajari orang-orang sedang belajar memberitahu yang lain ta'limul jahil ini tidak menafikan keikhlasan dan tidak menafikan kehusuhan bal huwa ziyadatu ibadatin ila ibadah bahkan ini adalah tambahan satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Selain dia melakukan ibadah sholat dia pun mendapatkan pahala tambahan yaitu dengan ta'li mengajari orang lain tata cara sholat Ini khonafillah rahimun rahimakumullah yang terkait dengan faidah hadis ke-130. Nah, terkait dengan poin yang pertama yaitu ma yukhadu min al-hadis yang pertama ada tabahus at-tabi'in fil ilmi wa adabuhum birruju' ila al-ulama alladziina akhaduhu min qablihim atau bisa juga sebetulnya akhadu min kibalihim karena ulama mengambil ilmu sebelum mereka dan juga kita mengambil ilmu dari kibal ulama Tadi saya baca satu pembahasan yang mungkin perlu kita tahu Ikhwan Fillah Rahimakumullah Yaitu Asbab Hadin kita antara berilmu Kita Mengingatkan ini Dalam bab Arabtu syarra Lalu syari' walakin li atawaqi di sana banyak hasya beberapa perkara yang bisa menjadi sebab seorang terputus terhenti dari salabul ilmi. Alhamdulillah syiah tentunya hewan bila rahimun rahimukumullah adalah adamul ikhlas. Ketika seorang kurang keikhlasannya dalam talabul ilmi, dia talabul ilmi riaan karena ria talabul ilmi sum'atan karena sum'ah atau talabul ilminya untuk min ajli dunia karena dunia nah ketika apa yang dia kejar tidak dia dapat atau sulit dia dapat nah maka akan menyebabkan dia terhenti dari talabul ilminya ya talabul ilmi ria anusumaitan ingin mendapatkan tempat nama baik di sisi seseorang atau satu kaum ternyata orang tersebut malah terus membencinya kaum tersebut malah membencinya akhirnya dia putus asa dan berhenti dari talabul ilmi atau dia belajar untuk mencari dunia ternyata dunia semakin jauh darinya semakin dia belajar semakin dia fakir semakin dia sulit untuk mendapat dunia ya, akhirnya dia pun berhenti dari telah berilminya beda dengan seorang yang mukhlis yang ikhlas dalam talabul ilmi semata-mata lillahi taala yang kedua kata beliau eh, yang kedua ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah alamus sabri ala al ya ketika seorang tidak sabar di dalam menghadapi gurunya. Kata Syaikhul Shalal Syekh rahimahullah, rahimahullah, fa muallimin awil masayikh laisu ala darajatin wahidah. Fi ta'amul ma Kata beliau karena para muallim, para guru, para masayikh itu tidaklah satu derajat. Tidak semuanya sama dalam muamalah mereka bersama tulab. Ada sebagian mereka mungkin yang lembut, ada sebagian mereka mungkin yang kaku, ada sebagian mereka ketika ditanya bisa jawab dengan rinci, ada sebagian mereka ketika ditanya ada enam tidak jelas tidak panjang lebar yang jelas beda-beda ketika seorang talibul ilmi tidak sabar dalam menghadapi al-muallim atau mudarris atau guru-guru mereka maka ini sebab di antara sebab lin kita fi talabil ilmi. Yang ketiga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah an yatluba talibul ilmi mualliman fihi al-kamal dia mencari guru yang sempurna yang kata sesalahul Syekh rahimahullah fidahullah taala yang bisa jadi ini la yujad fil illa fil masayikh fi aliyatil masayikh iya yang tidak dapat kesempurnaan yang dia cari ini mungkin kecuali ada di beberapa orang masayikh kibar yang ada ya dia harus kuat misal dalam tauhidnya harus kuat dalam nahunya harus kuat dalam ilmu hadisnya dalam fikihnya harus bagus akhlaknya harus nah, jelas semuanya harus sempurna ketika seorang boleh ilmi mencari demikian ya ternyata dia ke sana ke barat tidak dapat ke timur tidak dapat nah ke Merakis yang ada tidak dapat apa yang dia cari maka ini akan menjadi sebab alin kita kita lebih ilmi yang berikutnya di antara sebab dan sebab alin kita ihwan bin rahim wa rahimakumullah adalah dia terlampau semangat ya di awal belajarnya dia memiliki himmah yang tinggi menjadi sesuatu yang besar. Menceritakan sesuatu yang susah dia raih. Ya, dia misalnya pokoknya saya harus hafal kutubus sita Ya, saya harus hafal Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan seterusnya. Akhirnya apa yang yang sudah menjadi cita-cita dia ini berat Ya, jangankan dia menghafal saya Bukhari misalnya, dia menghafal Quran juga kesulitan. Ya, sehingga apa yang dia targetkan menjadi beban dirinya. Ya, dia menargetkan sesuatu yang jauh dari kemampuan dia. Ini pun sebab diantara sebab alin kita. Kemudian rahimakumullah terkait dengan kita mungkin dan terkait dengan pembahasan kita sekarang itu adalah seorang talibul ilmu yang sudah berusaha dia di dalam belajarnya tetapi tidak diringi dengan al-bahth wal mutala'ah sehingga muncul kejenuhan dia dia apa namanya misalnya dari apa namanya tauhid dia belajar kuadul arba kemudian dia belajar usul sitah dia belajar usul salasa satu usul dia belajar kitab tauhid dia belajar apa namanya. Tapi terus apa yang dia pelajari tidak berkembang. Dia belajar usul salah hanya sekedar usul sah. Besok ada yang buka usul sah dia belajar usul sah dan tidak berusaha untuk mengembangkan dirinya dengan membaca yang lain. Ya, motola. Dia baca kitab-kitab sarah-sarah misalnya usul sah. Hari ini dia baca apa namanya kitab Syarah Ibnu Taimin rahimahullah Dia diambil fawaid yang ada terkait dengan sasal usul selesai ya dia kemudian baca lagi mungkin syarahnya misalnya Syaikh Fauzan Allah dia apa namanya ambil faidah ternyata ada tambah tambah tambah faidah dari dari syarahnya beliau. Selesai dia cari lagi syarah siapa misalnya. Nah, Syekh Ubaid hafizahullah taala jadi tambah-tambahan faidah terkait dengan satu usul. Terus semakin hari semakin dia bertambah faidahnya. ya tadarruj tapi sambil berkembang dengan mutala'ah dengan bahas. Berbeda kalau di setiap hari mungkin sekedar ulang-ulang terus arba'in, arba'in, arba'in, arba'in. Dan mungkin tidak bahas. Sambil dia menghafal arba'in, iya dia cari hari ini misalnya dia buka mutala'ah membahas misalnya kitab yang terdekat salah Ibnu Taimin rahimahullah kau tahu hadis ini faidahnya ini, ini setelah kemudian selesai sampai 42 hadis kembali lagi dia mutalaah bahas mungkin dari kitab apa namanya si Abdul Husain Al-Abbad Fathul Qayyim Mubin tambah lagi faedahnya selesai 440 hadis berada balik lagi dia bahas mutalaah mungkin langsung misalnya ke Jamil Ulumul Hikam berkembang tadarruj dan kemudian diiringi dengan al-bahas al-mutalaah kalau tidak ia akan memunculkan kejenuhan. Iya, dia merasa ilmunya yaitu itu itu aja tidak pernah berkembang, apalnya itu itu aja, iya tidak berkembang akhirnya bosan, jenuh. Ini adalah bahasa mutara. Nah, sehingga sering mengesahkan mungkin sudah menghafal Quran, apa yang dihafal Qurannya dilihat, dilihat terjemahannya mungkin sampai menghafal Quran dilihat terjemahnya kalau memang sudah kira-kira tahu terjemahnya, semua hafal Quran dia baca tafsir-tafsir yang mungkin bisa dia baca, yang terus akan mengembangkan dirinya dan akan terus berpacu, akan terus memicu, Afan, ya semangat dia untuk terus berkembang. Ya, antara yang banyak terjadi di antara sebab alin kita adalah adamul bahas wal mutala. Ya, stagnan dia sudah merasa kalau udah, udah hafal arba'in, udah arba'in. Kalau udah anur, udah lah udah ahkam. Tidak berusaha untuk membangkan dirinya dengan al-bahas wal mutalah membaca-baca yang lainnya.